في الدارين آمين wasuila ibnu عباس radhiyallahu anhuma dan ditanya Ibnu Abbas semoga Allah meridhai Abdullah dan Abbas an rajulin ditanya tentang seseorang karena ada itu orang Yagumul laili Legumul laila Dia mendirikan Qiyamul lail nahara Dan dia dipuasa di siang hari Walakinnahu tetapi itu orang La yahdurul jum'ata Tidak menghadiri sholat jum'at wal jama'ata dan tidak menghadiri salat berjamaah faqala maka berkata Ibnu Abbas huwa finnar dia di neraka dia masuk neraka Ibnu Abbas ini misanan Nabi Muhammad namanya Abdullah bin Abbas. Dia pernah didoakan sama Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Abdullah bin Abbas ini dalam urusan agama dan ajari mengerti tentang tafsir Al-Quran mengerti tentang makna Al-Quran didoakan sama Nabi mas kecil itu alimnya setengah mati sampai sahabat-sahabat yang tua itu memerlukan pendapat ilmu dari Abdullah bin Abbas. Sena Umar bin al itu punya orang cendekiawan untuk diajak musyawarah baik urusan pemerintahan atau urusan keagamaan. Orangnya tua-tua, cuma Abdullah bin Kenapa? Karena ilmu ilmunya orang itu tidak diukur daripada umur, Pak. Kalau diukur dengan umur umurnya tugu basuran sama sampean masih tuan tugu. Bukan diukur dari umur, tapi orang itu derajatnya diukur dengan il ilmu tapi ilmu yang manfaat kan lewat ibadah ibadah kalau kemuliaan karena ibadah dan kemuliaan karena ilmu atau jauh jaraknya Nabi SAW gambarkan fadlul alim alal abid kafadli min ashabi keutamaan orang yang berilmu tapi ibadahnya biasa-biasa dengan orang yang ahli ibadah tapi ilmunya enggak ada itu seperti keutamaanku kata Nabi keutamanya Nabi Muhammad dengan sahabat yang paling rendah kalau Nabi Ya jauh jaraknya satu juta Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi satu nggak bisa dibandingkan. Seluruh makhluk ini loh kalau dibandingkan dengan itu jauh masih ya, saudara. Apalagi dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah. Dalam hadis Falal abid kafadlil gamar lailatul badri ala sairil kawakib keutamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang ahli ibadah seperti unaan bulan tadi antara bintang sing paling bulan purnama yang paling gede bulan purnama yang paling menarik bulan purnama begitulah juga di sisi Allah yang paling punya ilmu ilmu yang manfaat Allah cikat dan Nabi Adam yang lebih dulu malaikat atau Nabi Adam malaikat diciptakan lebih dahulu daripada Nabi Adam malaikat itu makhluk yang selalu ibadah pak ibadahnya lebih banyak malaikat daripada Nabi Adam malaikat itu mulai diciptakan zikir-zikir terus nggak berhenti sampai kiamat kalau diciptakan ruku, ruku terus sampai hari kiamat. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, belum ibadah banyak Nabi Adam, tapi dikasih ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dikasih ilmu Nabi Adam seluruh yang ada di dunia ini nama seluruh yang di alam ini namanya dikenal oleh Nabi Adam dengan seluruh bahasa belum ada gelas Nabi Adam itu tahu gelas kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Arab kas kalau bahasa Inggris glass kalau bahasa Madura boy seluruh bahasa yang ada di alam ini dikuasai oleh Nabi Adam dan seluruh makhluk ini sudah dikenal baik mulai yang sudah diciptakan maupun yang belum diciptakan oleh Allah. Nah hari kursus Nabi Adam langsung dikasih kasih ilmu saat itu langsung alim Nabi Adam. Thumma malaikah. Kemudian setelah itu malaikat dites sama Allah eh malaikat iki apa ini apa ambiuni bi asmai haula in kuntum sadiqin ayo kasih kabar jawab wahai malaikat nama-nama ini makhluk ya malaikat ya. hebat kala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim ya Allah kami nggak punya ilmu kecuali yang kau kasih ya Allah nggak tahu kalau ya Adam ambihum bi asma'ihim ya Adam ayo sebutkan ini nama-nama semuanya sebut dengan segala bahasa turung ono belum ada bahasa Madura fasih bahasa Madura belum ada bahasa Jawa bahasa Cina bahasa Inggris bahasa Arab bahasa opo wis Nabi Adam tahu semuanya Ah, ketika, ketika terbukti unggul dalam maka kepada Nabi ah, Nabi Adam itu adalah gambaran bagaimana keutamaan orang yang punya il ilmu wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza alaihu orang ah, tapi enggak punya ilmu dia harus jadi kanak-kanak dia harus kalau sudah dalam majelis kira-kira yang ngajar kira-kira yang memberikan nasihat yang punya ilmu atau yang tua yang punya ilmu yang tua rungok no. ah. Ibn Abbas yang disebut Habrul Ummah ini ketika beliau ditanya kalau ahli Giyamulel dan ahli puasa naibat kemis ayamul bid puasa hari-hari yang unggul kemual hasil puasa sunat dok puasa Daud kalau perlu somud dahar malam harinya dia dok cuma dia nggak mau sholat Jumat dia nggak mau sholat jamaah jamaah gimana masuk neraka Qiyamul Lail itu sunnah puasa itu selain Ramadan adalah sun sunnah Jumat itu wajib jamaat itu ada yang menyatakan bahkan yang wajib kan itu fardul kifayah kalau ditinggalkan Jumat dosa kalau ditinggalkan jamaat wah itu berarti orang kalau zamannya Nabi meninggalkan berjamaat itu orang munafik karena Allah menyatakan yang gak sholat jamaat Jumat dan jamaat walaupun ahli giamul lel walaupun dia tadi itu ahli puasa masuk neraka neraka hati-hati ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Eh orang yang beriman kalau udah dengar adzan diajak sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah berangkat untuk melaksanakan zikrullah artinya sholat Jum Jumat. Wazaru mandek yang ada di toko berhenti urusan dagang berhenti yang ada di kantor berhenti di restoran tutup dulu berangkat Assalamualaikum, khairul lakum in kuntum ta'lamun perbuatan kamu demikian itu lebih baik bagimu lebih menguntungkan bagimu kalau kamu tahu bahwa melaksanakan menjaga Jumat itu akan menghasilkan kenikmatan abadi masuk sur surga neruskan pekerjaan rokok enggak ada berkah jangan ngawur kadang-kadang Masya Allah jadi tukang parkir sholat Jumat tapi nggak Jumatan Jumat wajib pak hukumnya nggak boleh dibuat main-main pegawai pegawai kuli lagi mengangkat berat-berat bayarannya satu bulan rong atau sewu dua ratus ribu enggak sholat jumat eh, dua ratus ribu masuk neraka sholat jumat sholat jumat bekerja yaitu sholat fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah kalau sudah selesai sholat terserah kamu pergi kemana di atas burang bantingin sautekmu yang wajib yaitu sholat jumat begitu berhenti jangan diterus-teruskan nah tapi itu kewajiban bagi laki-laki yang merdeka yang balik yang berakal dan dia tidak musafir sehat walafiat Orang perempuan nggak wajib sholat Jumat, tapi sholat jamaah. Sama siapa? Ya sama anaknya, sama temennya. Ibu-ibu ini sholat Jumat atau berjamaat, Bu? Sholatnya sendiri. Maka nasibnya nggak berubah-berubah. Maksudnya, coba sampean hitung. Iya ya, saya ini kok melarat turunan ya saya ini cik soro nih rezekinya mulai datukku sampai saya ini loh kok cik soro hidup ini coba sampai teliti sholatnya sholatnya sendiri terus nggak berjamaah nggak berkah jadinya pekerjaannya susah terus penghasilannya seret terus karena itu ayo diroba bu berjamaah sholatnya bapak-bapak benar orang kalau sholatnya berjamaah insya Allah dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena dia menomorsatukan kewajibannya terhadap Tuhan maka urusannya akan gampang selesai, gampang teratasi Maaf kadang-kadang di Indonesia ini mancal soro ribi Ngangkat-ngangkat berat. Sulit hidupnya. Enggak sholat Jumat, enggak sholat berjamaah. Loh, udah sulit melarat masuk neraka nanti di akhirat. La khasirat dunya wal akhirah. Dzalika wal khusranul mubin. Mandek sholat. Cuma kalau sholat Jumat jangan ngawur kadang-kadang parkir ngawur akhirnya ada maling pura-pura sholat nggak sholat temenan Allah Akbar dapat satu rokaat dibawa lari sepeda motornya maling sholat ini ya karena itu kalau sholat berjumat supaya khusyuk taruh di tempat parkiran di kunci yang kena sholatnya khusyuk Allahu Akbar itu. jangan setelah sholat loh nanti sepeda motorku hilang nanti nah, jangan gegabah eh jangan gegabah Taib. Wa anis Syekh Abi Madyan radhiyallahu an dari Syekh Abi Madyan radhiyallahu an. Qala berkata, Qad 'anin Nabi, benar-benar telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annal abda sesungguhnya seorang hamba la yuktabu lahu tidak ditulis bagi itu abad hamba min solatihi daripada solatnya itu abad hamba illa kecuali mahadoro apa yang hadir kalbuhu hatinya itu abad hamba fihi di dalam itu ma orang itu kalau solat tidak dicatat solatnya kecuali yang hatinya hu, khusyuk dan hadir Allahu Akbar yang dibaca Quran Bismillahirrahmanirrahim yang dipikir tuku Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang dipikir sawah ar rahmanirrahim yang dipikir pacar Maliki Yaumiddin yang dipikir Liverpool Juventus balbalan Ia Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in yang dipikir jabatan tidak, klop hati dengan bacaannya. Allahu Akbar sujud. Tapi hatinya bukan sujud kepada Allah, sujud kepada orang kaya. Sujud kepada dunia. Tidak hadir hatinya. Tidak ada seorang hamba ditulis daripada sholatnya, kecuali yang hatinya ha? hadir wa inna rajula la yusalli salatan wa la yuktab illa sudusuha au nisfuha au thuluthuha mana hadisnya begitu kadang-kadang orang sholat empat rakaat eh yang dicatat sholatnya cuma seperempat sholatnya sepertiga kenapa yang hadir hatinya cuma segitu yang lainnya lupa kepada Allah Kata Abi Madian, ada riwayat demikian. Hamba itu dicatat sholatnya, orang itu dicatat sholatnya yang hatinya hadir. Hada mahmulun ala salatin munfarid. Hada mahmulun. Ini memungkinkan bagi orang yang sholat sendiri. Bagi sholatnya orang yang sendi, sendiri bukan berjamaah. Amal Ammalladzina yusalluna jama'atan adapun orang-orang yang sholatnya berjamaah fa inna Allah maka sesungguhnya Allah yajburu menambal ghaibata man ghaba qalbu tidak hadirnya man ghaba qalbu orang yang tidak hadir hatinya dalam salatnya bihuduri man hadara qalbu dengan hadirnya man hadara galbu orang yang hadir hatinya man fayu'idullah maka Allah mengembalikan barakatal itmam berkahnya kesempurnaan ala jami' atas semuanya fayuktabu maka ditulis likulli wahidin bagi setiap orang yang salat berjamaah salatun kamilah Sholat yang sempurna watakunu dan menjadi solatu jami sholat keseluruhan tamatan sempurna kal jasadil wahid seperti satu jasad Orang itu kalau sholat yang dicatat yang hadir hatinya itu kalau sendiri Pak. Kalau berjamaah jelas dicatat seluruh sholatnya sempurna. Kenapa patungan? Satu sama lain menambal kekurangan yang lainnya. Ada sepuluh orang sholat berjamaah. Imamnya dia hadir hatinya waktu baca surat Al-Fatihah waktu giam yang lainnya lupa rukunya hatinya lupa sujudnya lupa cuma makmum satu di antara mereka hatinya hadir waktu ruku waktu giam lupa yang kedua makmumnya hadir waktu iktidal yang ketiga hadir waktu sujud loh patungan satu sama lain saling melengkap melengkapi salam dianggap sholatnya sempurna semuanya lah kal jasadil wahid seperti satu jasad kalau satu jasad ini enak matanya kotor dibersihkan sama tangan Masuk bersihkan di bimoto matanya kotor dibersihkan sendiri oleh mata enggak Hah? Untuk melihat tangannya bersih apa enggak? Mata yang melihat oh ini bersih kukunya ini panjang dipotong mata membantu ini bahaya apa enggak didengarkan telinga membantu satu sama lain melengkapi seluruh anggota badan kal luar, wahid sholat juga begitu satu sama lain saling melengkapi ini tidak khusyuk di ininya tapi yang lainnya khusyuk ini tidak khusyuk di rukunya tapi yang lainnya khusyuk di rukuknya saling melengkapi sehingga semua yang hadir sholat berjamaah dianggap sholatnya semuanya sembur sempurna ngono lo untungnya berjamaah itu untungnya berjamaah itu begitu pak nah pun kalau sampean ngangkat meja sendiri berat nggak berat tapi kalau yang angkat tadi itu berjamaah diangkat sama orang dua agak enteng diangkat sama orang empat luwe enteng diangkat dengan orang enam sangat enteng diangkat sama orang seribu tidak berat belas wis Begitulah juga kita di dalam melaksanakan sholat berjamaah ini. Semakin banyak yang berjamaah, maka semakin manfaat saudara. Semakin ringan, semakin gampang di eh, semakin sangat berha eh, apa se, eh, gampang untuk menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sholat sendiri Salat berjamaah Wa an Ka'ab Ahbar diriwayatkan daripada ka'bil Ahbar annahu qala berkata Ka'bul Ahbar Ajidu fit Taurati aku mendapatkan di dalam kitab Taurat Kabul Ahbar ini Dulunya pendetanya Yahudi Masuk Islam jadi pecinta Rasulullah Jadi pengikut Nabi Muhammad Jadi ulama Ngerti ajaran Islam Dan ngerti ajaran Yahudi Dia waktu membaca kitab Taurat Ajidu aku mendapatkan fit Taurat dalam kitab Taurat anna rajula sesungguhnya seseorang min hadhil ummah daripada umat ini umatnya Nabi Muhammad la yakhirru benar-benar dia merundukkan badan sajidan sujud fayaghfirullah maka mengampuni Allah lijami'i bagi orang bagi seluruh khalfahu yang di belakangnya itu rojul minas sufuf dari beras sof-sof imamnya sholat Allahu Akbar sujud Allahu Akbar berkat sujudnya imam yang di belakang semuanya diampuni oleh Allah subhanahu Cuma yang jadi imam itu sing bener. Karena al-imam bomin bilang. Imam itu penanggung. Imam itu penang penanggung. Artinya dia harus nanggung sholatnya makmum yang ada di belakangnya. Imam itu cari yang bacaan Qur'annya benar terus akhlaknya juga benar kemudian dicintai sama makmumnya jangan imam yang gitaran terus imam tatuan Allahu Akbar barengono bergadang lah bergadang enggak tepat imam yang soleh imam yang dicintai sama makmum Allahu Akbar kurang ajar orang itu jadi imam mau ngempang duitku gak bayar-bayar imam yang dicintai sama mak makmum kalau imamnya itu dibenci sama makmum dibaikot masjidnya nanti oh, sholat di situ cuma lo menghamili tonggone jadi imam karena itu imam itu pilihan lah sampean itu ojo bokso dadi imam mereka tepat kalau memang kurang diterima jangan maksa jadi imam saya harus jadi imam sampai mati jadi imam tidak benar jangan egois untuk diri anda mikirlah untuk kemakmuran masjid mikirlah untuk kemakmuran so salat percuma sampean ada jadi imam tapi sampai nanggung makmumnya enggak tepat semuanya tambah dosa nanti sama dengan sopir itu dia domin yang nanggung penumpang sopirnya mabuk loh yang jadi korban penumpang nanti polisi yang yang ditangkap sama polisi bukan penumpangnya tapi sopir sopirnya kenapa kamu harus jadi benar karena itu jangan rebutan jadi imam kalau memang belum layak munduro cepetan kenapa pertama pun rokok nanti jangan dibuat mainan ini sholat adalah ibadah yang paling unggul ibadah yang paling afdol nggak bener bacaannya itu belajar dulu datang kepada orang ngerti bacaan dites bacaan saya bener ndak pantas gak kalau saya jadi imam jangan dulu pak belum fase sampean belajar lagi misalnya ada sama saya kok dimi berhenti dulu dibetulkan kalau sudah betul sudah pak bagus monggo tidak fase ngotot. Tidak fase ngotot. Ini bahaya. Ini banyak kadang-kadang orang begitu. Dianggap kalau sudah jadi imam, wah dia ada di Jannatul firdos. Kalau tidak benar, masuk neraka nanti. Kenapa? Kamu menanggung sholatnya makmum. Yang benar kalau jadi imam. Nah kalau sudah jadi imamnya masjid, tolong akhlaknya yang bagus. Jangan jadi imam eh, jadi eh, imam masjid ngeduhan betik Ando andoro nggak bener kamu itu kamu harus berubah jadi imam sholat itu kamu harus jadi orang yang soleh orang punya akhlak yang baik jadi imam main domino, main kartu, main remi main sekat nggak pantas karena itu titip-titip kalau sampean ditakdir jadi imam sholat jadi orang yang soleh kemudian datang kepada orang yang ahli membaca Quran diteskan Fatihah saya ini tepat apa enggak nah, kemudian jadi orang yang yang apa ya, yang jadi contoh kepada masyarakat Masya Allah berangkat ke masjid beneran itu orang bersih, rapi berangkat ke masjid ambil rokokan duduk di masjid di ini rokoknya langsung Allahu Akbar kamu itu ke gerdu apa ke masjid berangkat yang benar kalau perlu pakai siwak baca doa sebelum masuk masjid kemudian mendahulukan kaki kanan tahiyatul masjid sholatnya pakai siwak bersih, rapi kemudian pakai minyak begitu loh tuh lihat pendeta-pendeta masuk gereja rapi-rapi kena imam masjid kerokokan langsung Allahu Akbar ada pak, hati-hati lo ya sampean itu mimpin orang sholat menghadap kepada Allah jangan dibuat mainan Hah? ketika kamu tadi itu sholat dengan benar imamnya soleh Allahu Akbar dia sujud makmumnya semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang diharapkan ya wes wallahu a'lam bishawab